menyadari dan mengerti bahawa nikmat ukhuwah adalah seagung-agungnya nikmat Allah Ta'ala bagi kaum mukminin di mana buah daripada iman kepada Allah Ta'ala Allah berikan kita bersaudara dan dipersaudarakan dalam iman ini Allah sampaikan berulang dalam firman Allah Ta'ala di antaranya di surat Ali Imran ayat yang ke-103 Allah setelah memerintahkan kita semua wa'tasimu bihablillahi jami'a wa dan kalian berpegang teguhlah dengan tali Allah seluruhnya dan jangan kalian bercerai-berai jangan kalian bertikai jangan kalian berselisih kemudian Allah ingatkan wadhkuru nikmatallahi alaikum إذ a'daan fa'allafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا Allah ingatkan kita supaya kita menjadi sadar dan selalu menyadari mengingat akan nikmat yang Allah besar ini Allah katakan wadhkuru nikmatallah dan kalian ingatlah selalu nikmat Allah atas kalian di mana kalian sebelumnya bermusuhan, berperang, bertikai. Lalu Allah taala satukan hati-hati kalian. Maka dengan nikmat Allah taala iman yang Allah berikan, kalian menjadi bersaudara. Ikhwani azanu Beliau dan Rasul dan Allah Subhanahu wa taala pun sebutkan dalam suratul hujurat mengingatkan kembali kepada kita mukminin seluruhnya innamal mu'minuna ikhwatun sungguh mukmin semua itu saudara fa aslihu baina akhawaykum maka perbaiki selalu persaudaraan di antara kalian Fattakullah la'allakum turhamun. Bertakwalah kalian kepada Allah. Supaya kalian dirahmati. Ikhwati fidin azanillah iyakum. Allah Ta'ala sampaikan di ayat pertama tadi. Dimulai dengan perintah kita berpegang teguh dengan tali Allah itu Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian... Pada ayat yang kedua Allah perintahkan kita bertakwa dan ingat tidaklah seorang bisa mewujudkan takwa kepada Allah kecuali ia berpegang dengan agama Allah, Quran dan Sunnah. Ia ikuti bimbingan Quran dan Sunnah. Dia tidak menyimpang <coughs> dari Quran dan Sunnah. Dan itulah yang diwasiatkan Allah Ta'ala untuk kita berjalan di atas siratal mustaqim. Kemudian, ikhwati fiddin azza iyyakum. Persaudaraan dalam Islam ini tentunya menuntut kita seorang muslim satu dengan yang lainnya perkara-perkara sebagai berikut. Pertama, kita dituntut untuk adanya mahabbah, kecintaan kita dengan sesama kita mukminin. Yang kedua nusrah kita saling memberi pertolongan sesama mukmin. Tidak boleh kita acuh, tidak peduli hendaknya kita saling menolong. Ketiga at-ta'awun wat takaful wat tarahum. Kita saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Saling bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan dan kita saling menjalin kasih sayang sesama mukmin. Dan yang keempatnya al-isar dalam kita menjaga uhwa ini kita hendaknya isar bisa kita bisa mengutamakan saudara kita dan ikhwafila barakallahu fikum yang kelima adalah ifsa ussalam sebar salam di antara mukminin agar cinta tumbuh di antara mereka dan yang keenam as minal kita menjaga keselamatan saudara kita jangan sampai kita menyakitinya ikhwati fidin iyyakum dikatakan dalam sebuah syair akhaka akhaka innaman lan akhan kasa'in ilal haija bi ghairi silah Ingat saudaramu, saudaramu. Sungguh orang yang tidak punya saudara. Seperti orang berangkat ke medan perang tanpa senjata. Kita tidak mungkin hidup tanpa saudara. Seperti orang berangkat perang tanpa senjata. Tidak mungkin. Sama dengan bunuh diri. Demikian pula kalau kita tega menghancurkan persaudaraan. Kita akan rugi. Nah, ikhwati fidin azanu iyakum perhatikan petunjuk Nabi SAW berkenaan dengan apa yang kita bahas tema kita bahwa persaudaraan dalam iman pangkal kebaikan dan kebahagiaan seperti disebutkan pula dalam hadis Imam An-Nasai dalam Sunan An-Nasai dari sahabat Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma beliau mengatakan anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man ahabba ay yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah faltudriku maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaihi Beliau bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang benar-benar ingin diselamatkan Allah dari siksa neraka dan ingin dimasukkan ke dalam surga maka hendaknya ia pegang kendalinya ya ia jaga dan ia dapatkan kendalinya yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir ya ia pegang kuncinya yaitu beriman kepada Allah taala dan hari akhir wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilai dan berikanlah kepada manusia apa yang disukai untuk diberikan pada dirinya. Kita harus tahu diri, apa yang kita suka itulah yang pantas kita berikan kepada saudara kita dalam kebaikan. Dan kita tahu diri, apa yang kita sendiri tidak suka. Jangan pernah kita bikin itu untuk teman, saudara kita. Nah, dijelaskan dalam syarah Imam An-Nasai ini maksud daripada wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaihi ay la yuaddi ilaihim wa yaf'alu bihim ma yuhib ay yuf'ala bih hendaknya kalian berikan kepada mereka saudara kalian kalian lakukan kepada mereka apa yang kalian suka diperbuat untuk kalian sendiri. Begitu yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum beriman seorang di antara kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Itulah konsekuensi cinta karena Allah. Konsekuensi cinta dalam iman. Seorang dengan sesama mukmin dia akan memberikan segala apa yang disuka untuk dirinya dalam kebaikan yang dia berikan kepada saudaranya. Demikian pula dalam keburukan dalam kejelekan dan kejahatan yang ia suka, yang ia tidak suka untuk dirinya, ia pun tidak akan perbuat itu pada saudaranya. Demikian kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ayuji'a ilan nas bihuquqi minan nushi wa niyat hasana. Maksud dari hadis tadi kunci untuk siapa yang ingin selamat dari neraka ingin dapat surga, hendaknya ia berikan kepada manusia hak-hak mereka, hak nasihat dan niat-niat yang baik. Bimisli alladhi yuhibbu ayuja ilaihi seperti yang ia suka manusia berikan pada dirinya. Seperti yang disabdakan Nabi SAW tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi Ikhwati fidin a'azzanu iyyakum Kalau ini hadis satu hadis ini kita terapkan dalam kehidupan kita maka sungguh secara pribadi seorang yang telah menjalankan hadis ini maka ia akan menjadi orang yang sangat dicinta manusia karena kecintaan Allah padanya dan orang akan simpati padanya karena kebaikan ahlaknya ya mana kebaikan ahlaknya dia tidak akan pernah memberikan kepada orang lain apa yang gak suka untuk dirinya dan dia akan selalu memberikan yang terbaik bagi orang lain seperti kebaikan yang dia suka untuk dirinya dan manusia telah diberi fitrah oleh Allah Ta'ala. Yang mana fitrah manusia cinta kebaikan dan senang kebaikan, senang dibikin baik. Itu fitrah manusia. Senang kepada yang baik dan senang dibikin baik. Senang diberi kebaikan. Itu fitrah. Sehingga kalau orang mukmin fitrahnya masih terjaga di atas iman dia akan bisa jadi ukuran hatinya seperti yang dikatakan Rasulullah SAW ketika beliau ditanya ditanya Nabi SAW anil birri wal ismi beliau ditanya tentang albir kebaikan dan al ism dosa beliau jawab albir husnul huluk. Albir kebaikan itulah akhlak yang baik. Dan beliau jelaskan al-is al-ism dosa itu mahaka fi sadrika wa karihta ayat tali'a alaihin nas. Dosa itulah perkara yang menjadi gundah hatimu, resah jiwamu dan engkau sendiri tidak suka dilihat orang perbuatanmu itu. Itu dosa. Semakin besar dosanya, semakin gundah hati seseorang dengannya. Makanya jangan dikira para pezina itu tenang. Wallahi para pezina itu tidak ada ketenangan pada mereka. Baik laki-lakinya atau wanitanya. Lebih-lebih perempuannya. Khawatir hamil, khawatir ini, khawatir itu banyak dan dirundung dengan kesedihan dan kekhawatiran perempuannya begitu pun laki-lakinya dirundung beban dosa sehingga tampak mukanya murung, sedih, hitam, tampak tidak ada cahayanya. Itu pengaruh dosa zina wal billah besar. Beda dengan orang baik. Makanya yang barakallahu fikum dalam persaudaraan ini kuncinya di situ kata Rasulullah SAW. Dan ternyata Ketika kita pegang kuncinya ini, dampaknya kita akan dapatkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Di dunia kita akan dapat kebaikan yang banyak dari Allah dan dari sesama manusia. Di akhirat kita dapatkan surga Allah Ta'ala dan selamat dari azab neraka. Dan perhatikan ya fila fikum. Sebelum kita lanjut kita akan mulai dari ya pembahasan kita persaudaraan dan keutamaan persaudaraan dalam iman supaya kita merasakan bahwa ini betul-betul nikmat Allah yang besar persaudaraan ini yang tak boleh kita remehkan dan Allah tidak biarkan kita mengabaikan sehingga berulang-ulang ayat dan ayat Al-Qur'an menegur mengingatkan pada kita mukminin akan nikmat Allah yang besar ini yang terkadang orang begitu gampang memutuskannya gampang orang melanggarnya atau merusaknya karena apa? tidak menyadari nikmat Allah yang besar ini tadinya berjalan bersama akrab saling cinta dekat saling sayang tiba-tiba terpisah itu hadirin yang dimuliakan Allah taala kalau hal seperti ini terjadi maka sungguh itu tak lain karena dosa yang diperbuat oleh satu salah satu di antara mereka. Nah, nafila barakallahu fikum. Perhatikan nafila barakallahu fikum. Sungguh persaudaraan di dalam iman Ya, di dalam Islam ini merupakan seutama-utama tonggak dari bangunan umat atau pandasi yang paling kuat dari pandasi bangunan umat. Makanya di atas persaudaraan inilah Rasulullah SAW membangun ya, umat Islam ini. Beliau membangun daulah Islamiyah artinya membangun ya umat yang di atas ukhuwah inilah terbentuklah seperti yang kita dapatkan dalam sejarah daulah Islamiyah di mana yufila ya barakallahu fikum yang dipimpin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalahkan Persia dan Romawi dengan kekuatan yang belususun susun ini dan beliau pertama meletakkan dasar persaudaraan di dipersaudarakannya kaum muslimin mereka yang berhijrah ke Madinah muhajirin dan orang-orang ansar yang tinggal di Madinah subhanallah ya dari persaudaraan itulah maka muncul kecintaan sesama mereka dan dari cinta itulah mereka siap saling berkorban dan mengorbankan apa yang bisa untuk menjaga cintanya. Lihat ketika datang orang-orang muhajirin ke Madinah dan ini Allah sebutkan dalam firman Allah kisah yang tak boleh kita lupa. Allah sebutkan lil fuqara il muhajirin ukhriju min diyarihim orang-orang fakir yang berhijrah mereka terusir dari kampungnya dan hartanya mereka berhijrah yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana hanya mengharapkan karunia Allah dan ridha Allah taala wa yansurunallahi wa rasulah mereka berhijrah untuk menolong agama Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam Allah katakan ulaika humus sadiqun mereka itulah orang-orang yang benar yang jujur imannya ini muajirin. Dan Allah katakan walladzina tabawa dar wal iman. Dan orang-orang Madinah yang tinggal di Yasrib Madinah yang sudah beriman memang sebelum mereka orang-orang hijrah datang yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sangat mencintai orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka. Bahkan Allah katakan wa yusiruna ala anfusihim Cinta mereka itu sampai melebihkan saudaranya dari diri mereka sendiri. Walau kana bihim Walau mereka sendiri sulit kehidupannya. Namun mereka memberi sambutan yang istimewa. Pelayanan yang istimewa kepada saudara-saudaranya. Sehingga Allah puji orang-orang ansar. Wa mayyuqasuha nafsihi. Faulaika humul muflihun. Siapa orang yang Allah jaga dari kebakilan jiwanya, itulah mereka orang-orang yang bahagia. Na'yafila barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dalam surat Al-Anfal ayat 46 untuk selalu apa? Wa ati'ullaha wa rasulah. Kalian taatlah kepada Allah dan Rasulnya wala tanaza'u jangan kalian bertikai fatafshalu kalian akan tercerai-berai wa tadhhabari hukum akan hilang kekuatan kalian wasbiru dan sabarlah kalian begitu jelas begitu gamblang bahwa pandasi umat yang akan menjadikan kuat mereka berdiri di atasnya kokoh ibarat bangunan kokohnya bangunan itu tergantung dari kokohnya dan kuatnya apa pandasi walaupun bangunan tinggi menjulang megah kalau pandasinya rapuh barangkali baru naik ke atas tinggi tiba-tiba ambruk kenapa dicek pandasinya tidak kuat dan antum perhatikan bagaimana mereka konstruksi-konstruksi bangunan dalam pembangunan gedung-gedung tingkat pasti akan dipancang ke bawah supaya padat, supaya kuat, supaya supaya supaya yang nantinya bangunannya akan kokoh dan tidak roboh. Dan begitu pun Islam, umat Islam, daulah Islamiyah, istilahnya ya, yang dibangun oleh Rasulullah SAW dibangun di atas persaudaraan. Sehingga dengan persaudaraan yang terjalin, tidak ada lagi kedengkian di antara mereka, dendam, tidak ada peperangan permusuhan hilang. Contohnya, Aus dan Hujraj, dua suku besar di Madinah yang tiada kunjung selesai perang di antara mereka, berkepanjangan permusuhan karena diwariskan dendam kesumat pada anak keturunan sehingga orang tua pesan kepada anaknya balas darah Fulan, fulan, fulan, kakakmu, saudaramu. Sehingga perang terus dan terus perang. Ya, ternyata setelah dipersaudarakan dalam iman, tidak ada lagi fanatik kesukuan, ta'asub, asobiah, kabilah. Disingkirkannya oleh mereka dan seruan-seruan jahiliyah mereka hilangkan. Ya, ya barakallahu fikum justru munculnya kembali perpecahan di tengah-tengah muslimin ketika muncul asobiyah di antara muslimin fanatik dengan guru fanatik dengan golongan fanatik dengan organisasi fanatik dengan kelompok akhirnya mereka apa kullu hizbin bima ladaihim farihun masing-masing hizb kelompok bangga akan kelompoknya ini tidak boleh karena akan menghancurkan dan yang dibolehkan Allah taala Kalian jangan bertikai tapi bersatulah. Tapi fikum ya ikhwan. Ya. Berikut kita akan lihat tentang ya ukhuwah dan keutamaannya. Pertama, keutamaan ukhuwah karena Allah dan pentingnya. Ya. Dan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita dengan ayat-ayat yang tadi kita sebutkan di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh kaum mukminin untuk apa? Allah perintahkan kepada seluruh kaum mukminin untuk menjaga kebaikan persaudaraan di antara kita. Dan iwafillah barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala telah sampaikan. Demikian pula Nabi SAW menghabarkan. Dalam hadis. Sab'atun yudhilluhumullah. Yawma la dhilla illa dhilluh. Belum memberitakan kepada kita. Dalam hadis yang agung ini. Ada tujuh golongan. Yang Allah kelak akan naungi mereka. Di hari tiada naungan. Di hari tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulani tahaba fillah ijtama'a alai wa tafarraqa alai. Di antaranya dari tujuh golongan tersebut adalah dua orang yang ia saling cinta karena Allah. bersatu karena Allah. Dia pun berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya fila barakallahu fikum. Keutamaan yang mana yang lebih besar dari ini? Nanti dari kiamat baru akan dia rasakan saat beratnya bangkit di padang mahsyar di mana matahari dekatkan di ubun-ubunnya dan mereka dikumpulkan kata Nabi SAW yuhsarun nas fil ardil bayda afra'a Kakursatin naqiyya la alamata li ahadin. Beliau sampaikan manusia kala dikumpul di amul kiamat di padang mahsyar, tempat mereka kumpul, buminya datar, putih kayak lempengan, bersih, tiada tanda sedikit pun gunung ataupun batu atau pohon tidak ada. Matahari dekat yang dibun ubunnya, tentunya manusia akan meleleh, keringat mengucur, haus mencekik leher, namun orang-orang yang mereka bercinta karena Allah, bersatu karena Allah, berpisah karena Allah, mereka ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan ya fila barakallahu fikum. Begitu pun dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla sampaikan al-mutahabuna fi jalali lahum manabirun min nur يغبطهم nabiyuna wasyuhada dikatakan beliau Nabi SAW Allah berfirman orang-orang yang mereka saling mencintai karena keagunganku lahum manabirun min nur bagi mereka adalah mimbar-mimbar dari cahaya yang sangat ingin dapatkan seperti mereka itu para ambia, para suhada. Mereka bukan para nabi, mereka bukan suhada, namun ingin dapatkan seperti itu. Na'yofila barakallahu fikum. Perhatikan apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah perintahkan kepada kita untuk menjaga ukhuwah di antara kita ini sebab dengan itulah kita akan dapatkan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah buah daripada cinta karena Allah taala kemudian ya fila barakallahu fikum kita lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita dalam firman Allah taala di surat al-anfal di mana Allah katakan wa allafa baina qulubihim Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim andaikan engkau infakkan semua yang kau punya di muka bumi ini untuk menyatukan manusia. Tidak mungkin mereka akan bersatu. Hanyalah Allah yang bisa menyatukan hati-hati mereka. Dan ya fila barakallahu fikum. Ini juga berita dari Allah Azza wa Jalla akan agungnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan nikmat ukhuwah ini. Dan ya fila barakallahu fikum. Dikatakan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya dari Abu Hurairah radhiyallahu an anna rajulan زارا أخا له في قرية أخرى فأرسل الله له سبحانه وتعالى ملكا من الملائكة في مدرجته falaqahu fit tariq beliau bersabda sungguh ada seorang laki-laki dia berziarah menziarahi saudaranya di satu negeri satu kota di kota lain ya lalu Allah mengutus untuknya seorang malaikat dari malaikat-malaikat Allah untuk menghadangnya di tengah jalannya dan malaikat itu menjumpainya di tengah jalan dan bertanya ila aina hendak kemana engkau dia jawab, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Aku ingin kunjungi saudaraku di negeri ini atau di kota ini. Malaikat bertanya lagi, "Halaka alai min nikmatin?" Apakah engkau ya mengharapkan satu kebaikan atau nikmat darinya dengan kunjunganmu ini? Kata orang tersebut, "La Ghaira anni ahbabtu finna. Tidak. Hanya saja aku cinta dia karena Allah. Sehingga aku ingin kunjungi. Malaikat itu berkata, Fa inni Rasulullah ilaik. Sungguh aku ini utusan Allah padamu. Bi Allah qad ahabbaka kam ahbabtu fi Sungguh Allah cinta padamu seperti engkau cinta kepada dia karena Allah. Lihat ya barakallahu fikum hadis dari Imam Muslim ini. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita utusan Allah malaikat menghabarkan kecintaan Allah pada hambanya. Dan disebutkan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Ala unabbiukum birijalikum min ahlil jannah." Beliau bersabda, Maukah aku beritakan kepada kalian laki-laki di antara kalian yang kelak akan jadi penduduk surga? Beliau sampaikan pertama an-nabiyyu fil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Kemudian was-siddiq fil jannah. As-siddiq siapa dia? Abu Bakar. Isyarat ke situ. Di surga. Was-syahidu fil jannah. Siapa yang syahid? Umar, Utsman radhiyallahu anhuma. Dikatakan orang yang mati syahid di surga. Terus wal mauludu fil jannah. Anak-anak mukmin yang mati sebelum balik di surga karena mati di atas fitrah. Terus warrajulu zaron akhan lahu fi nahiyatil misri. Dan yang terakhir beliau katakan seorang laki-laki yang menziarahi saudaranya di satu kota, di sudut kota tertentu. Ia tidaklah menjarinya kecuali karena Allah. Ini termasuk di dalamnya. Masya Allah ya fila barakallahu fikum. Ya. Inilah pentingnya uhuwa. Inilah keutamaan daripada uhuwa. Ya fila barakallahu fikum. Ya. Ketahuilah bahwa bersatunya hati, saling cinta hati satu dengan yang lain, dan persaudaraan yang terpatri, ini semua adalah buah dari husnul khuluq, akhlak yang baik. Sehingga kedepankan akhlak baik kita. Nah, karena di dalam persaudaraan ini perlu memumbuhkan kecintaan. Ini diantara perkara-perkara yang harus kita jaga, yang kita harus tumbuhkan dalam persaudaraan. Tadi apa? Al-mahabbah. Kecintaan. Bagaimana saudara kita cinta kita, bagaimana kita dicinta saudara kita, itu yang penting. Ya? Apalagi dalam ikatan pernikahan suami istri, ini mesti. Bagaimana menumbuhkan kecintaan dan simpati orang pada kita? Begitu. Dan caranya sudah dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlak yang baik. Kan beliau sampaikan dalam hadis, Innakum lantas aunan nas bi amwalikum. Kalian tidak bisa bikin simpati manusia padamu dengan hartamu Jangan kau kira dengan engkau punya harta, engkau bisa tarik simpati manusia. Nyatanya terbukti. Yang lalu, di masa-masa ya pesta demokrasi, orang-orang yang mencalonkan diri, bagi-bagi apa? Amplop, serangan apa namanya? Serangan fajar katanya. Sebagai penentu kemenangan, pilihan. Semua bagi-bagi, yang senang yang terima. Terima saja semua amplopnya. Tapi pilihan mah di hati. Dia terima lima orang yang kasih, tapi yang dipilih nggak mungkin lima-limanya. Tetap yang di hati manusia nggak bisa dicuri. Betul? Tapi kalau orang itu baik, orang nggak dikasih apapun tetap cinta. Kalau dia baik, sehingga Nabi bersabda, kalian nggak bisa bikin simpati orang dengan hartamu. Tapi bikin mereka simpati dengan akhlakmu yang baik. Dengan muka manismu. Nah, itu evila barakallahu fikum. Bagaimana kita menumbuhkan kecintaan di antara sesama kita. Dan ini muncul ya, hati terasa satu dan bisa menyatu saling cinta itu kalau dari akhlak yang baik. Ya, dari baiknya akhlak dan watafarruq samratu su'ul khuluq. Ingat, saya ulangi, i'lam annal ulfata wal mahabbata wal ikha samratu husnul khuluq. Ketahuilah bahwa ya bersatunya hati, kecintaan dalam hati, persaudaraan yang terpatri, itu semua buah akhlak yang baik dan sebaliknya watafarruq samratu suul khuluq perpecahan adalah buah dari akhlak yang buruk. Karena apa? Fahusnul khuluq yujibu tahab wa ta'alluf wa tawafuq. Akhlak yang baik itu akan melahirkan rasa cinta, rasa satu hati dan akan ada kecocokan di hati sehingga digambarkan Nabi SAW al-arwahu junudun mujannada ruh-ruh kita manusia itu seperti tentara yang sama korupnya akan menyatu yang tidak berarti musuh tidak mungkin ketemu ya tentara kan punya korps sendiri punya kode sendiri punya lambang sendiri simbol sendiri yang beda simbolnya beda lambangnya berarti biasanya negara itu punya bendera Beda benderanya berarti musuh. Begitu jiwa manusia seperti tentara, mata arafa italafa. Kalau saling kenal baik akan menyatu. Wa mata nakara ikhtalafa. Kalau memang tidak cocok nih akan berpisah dengan sendirinya. Kalau dia tidak cocok, tidak baku cocok, akan berpisah. Dan itulah para ulama mengatakan atuyur ala ashkaliyat taqwa. Kau lihat burung pasti akan terbang dengan kawanannya yang sejenis dengannya. Kayak burung merpati, ia terbang dengan merpati. Enggak ada burung merpati dengan burung gagak sama-sama terbang. Ada? Jadi salafi dengan salafi, ya. Kemudian sunnah dengan sunnah, otomatis begitu. Yang bid'ah dengan bid'ah, syirik dengan syirik. Maka yang berkumpul bersama dukun ya ahli syirik. Yang berkumpul dengan ahli sunnah ya sunni salafi. Begitu mesti. Karena dari hati. Dan ingat terpecahnya. Perpecahan itu adalah buat dari akhlak yang jelek. Walaupun orang tadinya dia akrab sekali. Tapi dengan jeleknya ahlak salah satu di antara mereka akan pecah. Jauh. Sehingga ingat yang beliau sampaikan dalam hadis Jabir radhiyallahu an al mukmin ya'lafu wa yu'laf orang mukmin itu bisa mendekati temannya temannya pun dekat dengannya itu mukmin akrab dekat dengan orang-orang la khaira fi man la ya'lafu wa la yu'laf tidak ada baiknya orang yang nggak bisa mendekat temannya dan teman nggak mau dekat dengannya nggak baik orang ini wa khairun nas anfa'um linnas sebaik-baik manusia yang banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Dan ya fila barakallahu fikum satu contoh. Allah katakan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran 159 Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawli. Allah katakan andaikan engkau wahai nabi jelek lisan omongannya suka meremehkan, mencaci, mencerca, melaknat dan engkau kaku hati kasar sikapmu lang faddu min haulik pasti mereka lari dari sisimu nah ya fila barakallahu fikum ini mestinya yang kita kedepankan adalah kebaikan akhlak nah karena mukmin sama-sama baik akhlaknya itulah menjadi satu dan merasa aman tentram senang bersama saudaranya. Ya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala beliau katakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum huluqa atau sebaik-baik atau sesempurna sempurnanya orang mukmin dalam imannya adalah seorang yang paling baik mereka akhlaknya dan ilafila kalafikum fikum keutamaannya kita bersaudara dalam iman, berteman dengan orang-orang beriman. Ini pertemanan kita akan langgeng, akan terus kekal hingga nanti sampai di hari kiamat akan terjaga tetap. Ya, kita akan disatukan dan dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam firman Allah taala al-akhillau yauma ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Allah Azza wa Jalla sampaikan kepada kita dalam ayat yang agung ini di suratul Hijr bahwa mereka orang yang dulu di dunia mereka bersaudara, mereka bersatu, akrab, tapi mereka berteman dalam maksiat, dalam dosa. Ketika itu akan jadi musuh. Satu dengan yang lain akan menjadi musuh. Ilal mutakin kecuali orang-orang yang bertakwa. Itu peringatan dari Allah Azza wa Jalla bahwasanya persaudaraan yang sesungguhnya karena iman akan kekal selamanya. Dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di suratul Hijr ayat 47 apa kata Ta'ala wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana dan kami hilangkan apa yang ada di hati mereka dari kedengkian, kebencian, dendam, iri. Kami hilangkan semua dan kami jadikan mereka bersaudara di surga. Mereka bersenang-senang di atas dipan-dipan di surga, mereka berhadap-hadapan. Itu orang-orang yang bertakwa. Sedangkan orang-orang yang di dalam neraka, mereka itu akan apa? Terus bermusuhan, terus bertengkar. Tidak ada habis-habisnya mereka. Nah, ya fila barakallahu fikum. Kemudian, ya fila barakallahu fikum. <clears throat> Sebisa mungkin marilah kita perbaiki akhlak kita untuk merealisasikan persaudaraan ini akan tetap terjaga. Jangan sampai Allah cabut nikmat uhwa ini sehingga yang tadinya kita ta'awun bersama dalam dakwah dalam tarbiyah menjadi terpecah-pecah, menjadi terpisah-pisah. Itu sungguh karena kejelekan akhlak yang ada. Andaikan tetap kita menjaga kebaikan akhlak kita, maka akan terbangun di situ persaudaraan. Karena apa ya fila barakallahu fikum famadarul ya famadul ukhuwah takumu ala kusin akhlak. Ingat porosnya terjaganya ukhuwah kita itu porosnya pada dua. Kalau kita lihat sesuatu yang bulat kayak globe dulu tempat bola dunia itu Kan ada sumbunya, ada porosnya. Porosnya uhwa ini baik terjaga uhwa ini di atas dua. Pertama baiknya akhlak, kedua baiknya akidah. Kalau orang akidahnya sama, akhlaknya sama, sama dan satu pasti itulah alus sunnah. Itulah alus sunnah. Maka kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah taala dikatakan alus sunnah maka akan disiringi wal jamaah karena ketika mereka sama-sama akidahnya ikuti Nabi SAW, ahlaknya ikuti Nabi SAW akan menjadi satu bersama Nabi. Dan seperti para sahabat bersama Nabi SAW. Sehingga beliau katakan dalam hadis, Inna ahabbakum minni wa akrabannakum minni majlisah. Sungguh yang paling kucinta di antara kalian dan yang paling dekat denganku nanti tempat duduknya di hari kiamat ahasinakum ahlako. Siapa yang paling baik di antara kalian akhlaknya? Begitu ya fila barakallahu fikum. Ingat ikatan akidah itulah sekuat-kuat ikatan dalam persaudaraan. Ikatan karena keimanan. Dan perhatikan Allah sebutkan dalam firman Allah Ta'ala suratul Anfal. Ya, yang Allah katakan Wa allafa baina qulubihim Allah satukan hati-hati mereka. Itu karena iman. Nikmat yang Allah berikan pada mereka. Bukan karena dunia yang menyatukan mereka. Sehingga Allah katakan la anfaqta ma fil ardi jami'a. Sekalipun kau infakkan semua harta yang ada di muka bumi. Ma allafta baina qulubihim. Engkau enggak bisa menyatukan hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum. Hanya Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Ini setelah Allah sampaikan di ayat sebelumnya, Allah berfirman, "Fa in hasbakallahu fa in hasbakallahu huwallazi ayyadaka binasrihi." Sungguh cukuplah Allah wahai nabi bagimu yang mengokohkanmu, dia yang menolongmu dengan perantaran mukminin Allah berikan hidayah taufik kepada Nabi SAW. Allah berikan petunjuk kepada kaum mukminin mereka beriman yang dengan iman itulah mereka membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ketika akidahnya kuat, akidahnya baik, akhlaknya baik, maka sungguh disitulah ya barakallahu fikum akan tercapailah kebaikan dan dirasakanlah kebaikan. Sehingga ya fila barakallahu fikum. Allah taala ingatkan kepada kita untuk kita perbaiki selalu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat contoh mereka Ansar bagaimana menolong muhajirin dan bagaimana sikap muhajirin kepada Ansar. Begitupun sahabat yang setelah mereka. Allah tunjukkan dalam satu ayat walladzina ja'u min ba'dihim orang-orang yang beriman setelah muhajirin setelah ansar yaqulun mereka pun berdoa rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ya Allah ampuni kami dan orang-orang yang beriman sebelum kami yang sudah duluan iman ya kemudian apa doa mereka wala taj'al fi qulubina ghillan jangan kau adakan di hati kami kedengkian kedendaman dalam hati kepada mereka. Jangan ada. Nah, ya fila barakallahu fikum. Yang membuat rusak uhwa kita inilah. Kedengkian di hati. Kebencian. Muncul dendam. Itu kan ahlak jelek. Kalau dari ahlak yang baik, yang lahir, kecintaan. ya, Kemudian pengertian, kasih sayang. Tapi kalau dari ahlak yang buruk yang muncul kebencian, dendam, permusuhan, kedengkian itu. Dan beliau ingatkan jangan kamu ambil teman yang jelek karena akan merusak pertemanan dan akan rusak pertemananmu. Kita skors dulu sesaat kita istirahat dan kita akan bahas nanti di antaranya buah dari cinta karena Allah supaya kita lebih yakin bahwa dengan persaudaraan karena iman kebahagiaan akan didapatkan kebaikan akan bisa didapatkan dunia maupun akhirat barakallahu fikum subhanakallahu bihamdi syadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallam ala Muhammadin rabbil alamin tafadhalu